لم يوارثوا ديناراً wala dirhama walakin yuwarisul ilma faman akhadahu akhadahu bihadzin wafir kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan ini adalah hadis yang mulia di mana di sini banyak ditemukan keutamaan dalam menuntut ilmu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengisyaratkan dengan syarat di sini man salaka tariqan barang siapa yang mau meluangkan waktu untuk menuntut ilmu melangkah untuk menuntut ilmu sahalallahu bihi tariqan sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya bagi surganya. Di sini penting wahai ikhwah yang namanya surga tidaklah didapatkan dengan kebodohan tidaklah didapatkan dengan tidak mau menuntut ilmu tidak mau meluangkan waktu untuk mengucap yang namanya ilmu karena ilmu inilah yang mengantarkan seseorang untuk menuju surganya sebagaimana sabda Nabi tadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah ini adalah janji Nabi. Ini adalah syarat bahwasanya kalau seseorang mau menuntut ilmu, menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, ini syaratnya. Mau melangkah menuntut ilmu, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mempersembahkan untuknya jannahnya yang mana tidaklah seorang kaum muslimin akan penuh dahaganya akan terhilangkan rasa hausnya akan terhilangkan rasa laparnya akan terhilangkan hawa nafsunya sampai dia masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan pernah merasa puas di dunia ini. Tidak akan pernah merasakan puas di dunia ini sampai kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah dan tidaklah suatu kaum yang mereka itu mau berkumpul di rumah-rumahnya Allah seperti kita sekarang seperti majlis-majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti majlis-majlisnya Abi Hurairah majlis-majlisnya ulama baik yang dulu maupun yang sekarang wa yatadarasunahu fima bainahum dan mereka saling mengajarkan satu sama lain baik itu Al-Qur'an baik itu al, al hadis baik itu perkataan-perkataan ulama ijma'nya ulama illa nazalat alaihi sakinah melainkan akan turun akan turun dan pasti turun yang namanya as-sakinah yang namanya ketenangan terhilangkan syubhat-syubhat kita, terhilangkan kebodohan-kebodohan kita, terangkatnya kejahilan-kejahilan kita yang mana kita sebelumnya tidak tahu ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, yang ini mubah, yang ini makruh, yang ini sunnah. Kita menjadi tahu dengan sebab adanya ilmu dengan sebab bermajlis ilmu. Itulah yang dimaukan dengan ketenangan. Ketika kita menghadapi masalah, kalau kita berilmu, kalau kita mengilmuinya, kita akan tenang menghadapinya. Tetapi ketika kita tidak mengilmuinya, kita akan goyah. Betapa banyak manusia yang dia Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya cobaan karena kebodohannya dia menghabisi nyawa-nyawa mereka sendiri dengan bunuh diri dengan berpesta pora dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan karena menganggap bahwasanya hidupnya ini tidaklah tenang melainkan dengan yang tadi. Yang namanya agama Islam ini cuma merupakan lambang. Yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini cuma harapan bagi orang-orang yang kecil hatinya. Harapan bagi orang-orang yang cengeng, yang tidak tegar menghadapi hidup. Akhirnya mereka pun dengan tegarnya membunuh diri mereka sendiri. Na'udzubillah min hadzal fi'il. Kita berlindung dari perbuatan-perbuatan ini. Illa nazalat alaihimus sakinah wa malaikah dan malaikat pun akan meliputi orang-orang yang menurut ilmu wa Allah fi indah dan Allah pun akan menyebutnya di sisi-sisi para malaikat yang mulia dan juga seorang yang alim seorang yang alim dia memiliki ilmu maka la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard niscaya akan memintakan ampun seluruh makhluk hidup yang ada di langit dan juga akan memintakan ampun seluruh makhluk hidup yang ada di bumi Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam permisalannya hatta hitani fil hud. Bayangkan. Subhanallah. Subhanallah. Hatta hitani fil hud. Sampai-sampai ikan-ikan yang di lautan ini pun ikut serta ikut serta merta mendakan orang yang alim tadi. Yang dia mau mengajarkan kebaikan kepada manusia. Betapa banyak ikan-ikan di lautan. Dan ini sudah kita ketahui. Dan ini sudah kita pelajari dan ini kita sudah dengar, dengar, dan dengar. Tapi wahai ikhwah, yang namanya hawa nafsu, yang namanya syaitan, yang namanya ad yang namanya wanita dan seterusnya, inilah yang menjadikan seorang lupa dengan dalil-dalil, dengan keutamaan-keutamaan dari keutamaan menuntut ilmu, Datang syaitan. Ah, capek kamu. Istirahat sebentar aja. Istirahat sebentar. Di rumah. Nanti belum mulai juga pelajarannya. Mungkin jam 7. Sanggu sampai jam 7. Ah, santai. Tunggu sampai jam 7 seperempat. Santai sampai jam setengah delapan. Akhirnya adan isya Tidak dapat. Dia tidak mendapatkan keutamaan ta'lim. Keutamaan majlis tadi. Keutamaan menuntut ilmu tadi. Datang juga hawa nafsu. Hawa nafsu juga memiliki membisiki. Inna nafsa al-ammaratun bisu. Yang namanya nafsu ini senantiasa akan memerintahkan, akan menyeru kepada yang namanya kejelekan, habis pulang kerja misalkan jam 3 istirahat jam 4 sholat jam 5 waktunya sama anak-anak habis maghrib capek atau lapar jadi cari makan di luar atau masak di rumah sampai jam setengah delapan dia tidak akan mendapatkan keutamaan majelis ilmu. Begitu juga dunia. Hari ini targetku ini. Besok targetku ini. Dan besoknya targetku ini. Sampai kapan menuntut ilmu? Kapan dia luangkan waktu menuntut ilmu? Hari ini Targetnya 90% dapatkan dari pagi sampai menjelang maghrib. Tinggal 10% lagi. Nah, 10% ini diperkirakan kalau dia mampu antara waktunya maghrib sampai setelahnya mungkin. Akhirnya dia kerja dan kerja mencapai targetnya. Tercapailah targetnya 100%. Dia tidak mendapatkan keutamaan dari menuntut ilmu. Wanita Jadi si kita seorang laki-laki ya seorang pemimpin dialah yang mengayomi wanita dialah yang mengayomi istri-istrinya jangan sampai istri-istrinya yang mengayomi dia mengatur urusan rumah tangganya maka tatkala dia mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki ini adalah pemimpin pemimpin kaum wanita. Jadi tatkala dia membangun rumah tangga Jangan sampai wanita yang menjadi pemimpinnya dan ada kiat-kiatnya dan ada solusinya oleh ulama mungkin dan waktu kita akan membahasnya bagaimana seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi kaumnya bagi keluarganya dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki ini lebih dibandingkan dari wanita. Wanita ini kurang Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naqsu aqluhu wa naqsu naqsu aqlihi wa naqsu dinihi." Yang namanya wanita ini dia inilah kurang akalnya dan juga kurang agamanya. Kurang akalnya kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menjadi saksi di antara dua orang yang sedang berdebat atau yang sedang berkelahi, dia tidak bisa menjadi saksi. Bingung. Menjadikan perasaannya lebih utama dibandingkan akalnya. Bahkan ketika dia melihat seorang berkelahi atau dua orang berkelahi, dia bisa cuma menangis. Ketika ditanya siapa yang mulai, cuma menangis. Ketika ditanya, cuma menangis. Itulah sifat wanita. Dan juga wanita juga kurang akal, kurang agamanya. Karena wanita Allah ciptakan memiliki haid dan nifas sehingga mereka meninggalkan salat-salat mereka dan meninggalkan puasa-puasa mereka Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan innal ulama warahatul anbiya wa innal anbiya sesungguhnya yang namanya ulama mereka itu adalah pewaris para nabi dan seorang ulama Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan baginya. Apa kelebihannya? Kelebihan dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan warisan yang lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan yang paling mulia faman akhadahu ahadahu bihadzin wafir maka barang siapa yang dia mengambilnya maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak pada hari ini kita akan memulai ta'lim kita pembacaan kitab Riyadhus salihin yang mungkin kita akan bahas pada hari ini bahwasanya pada majlis sebelumnya kita sudah mengetahui keutamaan hadis innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa innamal a'malu binniyat sungguhnya amalan tadi itu hasilnya atau wujudnya tergantung dari niat wa inna malikul imri'in manawa dan sesungguhnya inna malikul imri'in manawa hanya saja setiap amalan itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala atau sesuai dengan apa yang dia meniatkannya. Pada hari ini kita akan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Wasai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah qalat Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaghzu jaisun al-Ka'bata sekelompok pasukan menyerbu al-Ka'bah faida kanu bibaida min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim maka tatkala mereka tiba tatkala mereka berada di suatu negeri yang namanya Baida nanti kita jelaskan apa itu Baida yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim maka pasukan tadi ditenggelamkan dari barisan yang terdepannya sampai ke barisan yang paling terakhirnya. Qalat. Siapa ini berkata? Maka Aisyah pun berkata, "Qultu ya Rasulullah, Aku pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana mungkin ditenggelamkan orang-orang yang terdepan sampai yang terakhir dari mereka? Wa fihim aswatuhum wa man laysa wa man laysa minhum. Sedangkan pada pasukan tadi ada pasar-pasar mereka dan juga ada orang-orang yang selain mereka selain pasukan yang berjual beli di sana adapun yang cuma ikut-ikutan melihat keramaian yukhzafu qala maka nabi pun bersabda yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim muttafaqun alaih wa hadha lafdzul bukhari maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditenggelamkan orang-orang yang terdepannya sampai orang-orang yang belakangannya summa yub'atsuna ala niyatihim kemudian mereka nanti orang yang tenggelam tadi akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat-niat mereka muttafaqun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Wahada lafzul Bukhari dan ini adalah lafaz dari Al-Imam Al-Bukhari. Jadi sini disebutkan yaghzu jaisul ka'bata yaghzu jaisun al-ka'bata al-ka'bah adalah tempat al-musyarrafah tempat yang dimuliakan yang dahulu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam Kemudian dilanjutkan pondasi-pondasi yang tertinggal tadi oleh bangunan dari Nabi Adam alaihissalam oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini adalah yang dimaksud dengan Ka'bah yang mana dia itu adalah Baitullah rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas qawaid atau pondasi-pondasi yang dahulu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Di sini juga disebutkan bahwasanya Jason di sini yang namanya pasukan di sini ini adalah pasukan yang amat besar. Pasukan yang amat sangat banyak. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya saking besarnya pasukan tadi Saking besarnya kelompok perang tadi terdapat pada mereka pasar-pasar Subhanallah Terdapat pasar di sana Saking besarnya Coba bayangkan ya, kalau ada pasar, ya, berarti apa penduduknya sangat banyak ya. Saking besarnya pasukan tadi ditandai dengan pasar-pasar tadi. Dan jais tadi, pasukan tadi ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang kafir di masanya ini dipimpin oleh namanya siapa? Siapa? Pemimpinnya Ab Abraha. Ya. Abraha adalah kalimat tertinggi di Yaman mereka membuat pasukan diriwayatkan bahwasanya yang namanya Abraha ini dan sekarang kita dapati sisa peninggalannya di kota Sana'a yang sekarang menjadi tempat sampah terbesar di sana bahwasanya yang namanya Abraha ini dia ingin mendirikan Ka'bah kedua. Mendirikan Ka'bah untuk menyaingi Ka'bah Baitullah. Dia mendirikan Ka'bah di kota Son'a. Dan diriwayatkan pula bahwasanya setelah pedagang-pedagang Quraisy mendengar bahwasanya Abraha ini telah membangun Ka'bah maka salah seorang dari mereka akhirnya melakukan perbuatan buruk di Ka'bahnya Abraha Diriwayatkan seorang tadi bahwasanya dia membuang air besar di tempat Ka'bah tadi, Ka'bahnya Abraha tadi. Yang semula Abraha memang ingin menjadikan Ka'bahnya tadi adalah tempat yang dikunjungi. Tempat yang dikunjungi dan menginginkan manusia untuk mengunjungi Ka'bah Baitullah dan juga karena mendengar berita ini maka telah bertambahlah keinginan kuat Abraha untuk menghancurkan Ka'bah maka disebutkan bahwasanya arada Abraha min minal Yaman faghazahu bijayshin 'azimin fi muqaddimihi filun 'azimun yuridu an yahdima al Ka'bah Baitullah atau Baitallah maka Abraha pun menyusun pasukan untuk menyerbu dari arah Yaman dengan pasukan yang sangat-sangat besar yang di depannya yang pasukan utamanya adalah pasukan bergajah yang disebutkan gajah-gajah tadilah gajah yang paling besar di zamannya Dan juga diriwayatkan gajah yang paling besar yang digunakan atau yang dinaiki oleh Abu Rahab ini namanya siapa? Mahmud ya. Namanya Mahmud. Ya. anak ah, jangan lupa bahwasanya gajah terbesar tadi namanya apa? Mahmud ya. Kemudian siapa pemimpinnya tadi? Abraha ya. Falamma qaruba minal Ka'bah wa wasala ila makan yuqalu law al-mughammas. Maka tatkala pasukan tadi ya mendekati Ka'bah dan telah melewati atau telah mencapai atau telah sampai pada suatu tempat yang disebutkan oleh ulama namanya adalah al mugammas al mugammas ini artinya yang ditenggelamkan. Ya. Sama artinya khusifa. Al-mahsuf. Ini gommas ya. Sama artinya al mugammas artinya yang ditenggelamkan. Sampai darah tadi harana alfil wa aba an yataqaddam faj'alu yanharunahu liyataqaddama ila alka'bah kabah faba maka ya, gajah-gajah tadi yang di depan tadi tidak mau bergerak membangkang untuk maju ke depan maka mereka pun memukul-mukulnya mencambuk-cambuknya agar dia mau maju ke depan agar gajah-gajah tadi mau maju ke depan. Fa'aba. Akan tetapi gajah-gajah tadi pun enggan, membangkang, keras kepala. Azan ya mbah? Azan. Biasanya gimana? Terus atau azan? bye الله أكبر الله menyebutkan Faida sarafuhu nahwal Yaman harwala wa asra'a. Maka ketika mereka mengarahkannya ke arah Yaman, maka tiba-tiba gajah-gajah tadi bergerak dengan cepat dan berlari. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في غزوة الهديبية لما أن ناقته حرنت وأبت أن تمشي فقال الصحابة خلات القصواء يعني حرنت وبركت من غير علة قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق Dan ini juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Al-Hudaybiyah tatkala unta-unta mereka haranat membangkang wa abad enggan keras kepala antamshi faqala sahabah keras kepala tidak mau untuk bergerak maka Para sahabat pun berkata, "Khalatil qaswa, khalatil qaswa." Ini para unta membangkang, para unta membangkang. Yani haranat wa barakat. Haranat ini membangkang, wa barakat ini duduk. Min ghairi illatin tanpa sebab. Maka Rasulullah pun bersabda, "Wallah demi Allah, ma khalatil qaswa." Sungguhnya tidaklah unta-unta tadi membangkang. Wa ma laha Dan yang demikian ini bukanlah sifat dari al-qaswa tadi. bal habasaha habisul fil akan tetapi telah menghalanginya habisul fil adalah telah menghalanginya sebagaimana yang menghalangi tentara-tentara gajah tadi atau pasukan bergajah tadi dan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala sesuatu. Ya. Kita mempunyai niat, kita mempunyai maksud, kita mempunyai keinginan, tetapi Allah lah yang menentukannya. Allah lah yang menentukannya. Dan di sini bahwasanya yang menjadi syahid di sini yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala bahwasanya akan dibangkitkan mereka atas niat-niat mereka pada orang-orang yang tenggelam tadi yakni diriwayatkan bahwasanya diutus al-ababil jadi burung-burung segerombolan burung yang masing-masing mereka membawa sebutir dari batu jahannam kemudian melemparkan ke hamatihi ke atas tameng-tameng kepala mereka helm-helm mereka dilemparkan dari atas kena kepala mereka kemudian keluar dari dubur-dubur mereka. Na'udzubillah. Sebutkan bahwasanya faj'alahum ka'asfim ma'kul, maka menjadilah mereka sebagaimana tumbuh-tumbuhan atau dedaunan yang dimakan oleh ulat-ulat. Jadi berlobang. Dan di sini disebutkan bahwasanya juga diriwayatkan mereka ditenggelamkan setelah itu tenggelamkan ke dalam bumi dan juga nanti pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan mereka kemudian disinilah yang menjadi iskal yang menjadi permasalahan kita tatkala sebuah pasukan yang mana di sana terdapat pasar-pasar ya masing-masing mempunyai niatnya kalau yang pasukan dia meniatkan untuk menghancurkan Ka'bah Abraha dan pasukannya adapun orang-orang ini pasar mereka meniatkan untuk berjual beli dan juga dia atau mereka tidak ada maksud untuk menyerang Ka'bah dan juga disebutkan di sana wa fi munasun laysu minhum dan juga di sana terdapat manusia yang bukan dari kelompok mereka tabi'uhum min ghairi ay ya'lamu bi khatti bi khattatihim mereka mengikuti mereka tanpa mereka mengetahui ke arah mana pasukan tadi bergerak maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsuna yaumal qiyamah ala niyatihim kullu lahu ma nawa berkata Syekh di sini kullu lahu ma nawa jadi setiap dari mereka memiliki niat-niat yang mereka telah meniatkannya. Di sini diambil faedah bahwasanya hadis ini adalah bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma Sesungguhnya amalan-amalan tadi ini terjadi karena adanya niat dan sesungguhnya setiap amalan-amalan tadi setiap orang yang melakukan amalan-amalan tadi maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka niatkan jika mereka niat buruk dia akan mendapatkannya jika dia meniatkan niat yang baik dia akan mendapatkannya dan juga seseorang yang dia berniat sekecil apapun dari kejelekan dan keburukan pasti akan mendapatkannya. Inilah syahid bahwasanya amalan tadi dan di hadis yang lain innamal a'malu bil khawatim sesungguhnya setiap amalan itu tergantung akhirannya tergantung akhirannya Wah ikhwah, ini jadi pelajaran bagi kita. Jadi ibrah bagi kita bahwasanya janganlah kita berbangga setelah kita memakai baju ahli sunnah, baju as-salafiyah karena kita tidak memastikan apakah kita mati dengan baju ini. Apakah kita akan mati dengan kesalafian ini? Sekarang kita mau iklankan diri kita, kita lah Besok belum tentu. Besoknya belum tentu. Oleh karenanya wa ikhwah, niat ini adalah utamanya. Pasang niat kita baik-baik. Kita ini tujuan kita berkumpul di sini berbaju salafi Apakah karena memang Allah Subhanahu wa taala ataukah kita hanya ikut-ikutan ataukah karena kita malu ataukah karena sesuatu dan yang lainnya dan ingatlah sesuatu yang kita niatkan tadi akan terbongkar akhirnya nanti di kemudian hari akan terbongkar nanti innamal a'malu bil khawatim sesungguhnya amalan-amalan tadi tergantung pada penutupnya disitulah nanti penutup amalan kita maka takutlah wa ikhwah kita di sini bukanlah kita menjadikan diri kita bangga, berbangga-bangga dengan diri kita. Bahwasanya kita lah yang paling benar. Tapi hendaklah kita di sini menjadikan diri-diri kita ini berkumpul, bertahun, bekerja sama, saling memaafkan, saling memberikan toleransi, saling lapang dada. Karena fillah Karena fillah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah Suatu ta'awun suatu kerjasama menjadi sempurna melainkan person-personnya tadi dia menancapkan niatnya karena wajah Allah Subhanahu wa taala kalau dia menancapkan wajahnya karena individu karena orang lain karena yang lainnya dia tidak akan bisa menerapkan yang hak Dia tidak akan bisa menjadikan agama yang di atas kitab dan as-sunnah yang saling menasihat-nasihati. Kalau salah dinasihati, kalau benar diteruskan, tidak akan pernah terjadi ini. Kalau terjadi masalah tersinggung, misalkan Kalau dia cinta, seorang tadi kan Allah Ta'ala, dia cepat memaafkannya. Kenapa? Karena sahabatnya, karena temannya. Dan juga ketika terjadi persengketaan terjadi perselisihan, terjadi yang seterusnya yang namanya manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Ketika temannya salah, dia siap untuk pertama kali orang yang memaafkan temannya. Dan dia juga siap untuk menjadi penasihat yang pertama bagi temannya dan juga dia siap untuk menjadi cermin yang utama bagi temannya. Maka ketika terjadi ini, ketika terjadi saling menasehati, saling lapang dada, saling bertawun dan seterusnya, maka terciptalah yang namanya persatuan yang sempurna. Karena musuh-musuh Islam baik dari dalam maupun dari luar ini selalu mencengkramkan cengkramannya mencakarkan cakarnya. Kalau kita tidak berbenah diri, kalau kita tidak dari sekarang menancapkan persatuan demi wajah Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati tidak tersinggung, ditegur tidak tersinggung. Kemudian orang menasihati juga tidak malu. Ketika dia ketika dia salah, maka ketika itulah terjadinya ta'awun yang sempurna. Tidak akan bisa mencelakakan mereka. Al-mansuratun la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Mereka itulah orang-orang yang tertolong yang mereka menancapkan niat ikhlas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh la yadurruhum man khalafahum maka tidak akan pernah memudaratkan mereka orang-orang yang menyusui mereka dan juga tidak akan pernah memudaratkan mereka orang-orang yang menggembosi mereka dari dalam khalafahum orang dari luar musuh dari luar yang dari dalam juga tidak akan pernah sekalipun mencelakakan mereka mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Salah khilaf, mohon maaf apabila kekurangan ini terjadi pada diri saya sendiri dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.